Saya ingin tanya tentang fenomena alam terjadi Januari pukul 1.30 dini hari. Waktu saya pulang kerja sampai di rumah langsung tidur. Baru sebentar tiba-tiba lampu mati dan hujan gerimis. Hai. Saya terbangun karena gelap. Tapi saya heran di luar rumah cahara terang. Saya keluar rumah, saya tengok langit terang. Ketika itu saya berpikir kiamat sudah tiba. Karena rasa takut saya, saya segera sholat tahajud. Setelah selesai sholat berdoa, lampu hidup dan saya keluar rumah untuk melihat cahaya terang di langit tapi tidak bercahaya lagi gelap balik pertanyaan saya pertanda fenomena apa itu Pak Ustadz karena sampai sekarang masih menjadi tanda tanya entahlah saya pun tak tahu mungkin makhluk-makhluk Allah Ta'ala planet-planet karena kalau kita tengok ada bintang-bintang kalau bapak ibu menengok ada bintang-bintang di atas itu sebenarnya adalah planet-planet yang memantulkan cahaya. Ini planet. Ini matahari. Ada matahari memantul memancarkan cahaya, planetnya ada yang memantulkan, ada yang tidak. Jadi kalau kita nampak nampak gelap, jangan sangka di tempat gelap itu tak ada planet. Itu yang tidak memantulkan cahaya, yang yang jumlahnya miliaran. Bumi sebesar kacang hijau, matahari sebesar bola basket. Dan ada planet-planet yang besarnya ratusan ribu kali dari matahari. Jadi di sana itu amat sangat banyak. Kalau terangnya itu nampak di atas, boleh jadi ada planet yang lalu dan kena kiasan cahaya matahari. Adapun kemungkinan kedua, ini dalam hadis disebutkan ketika kuda meringki, Kuda meringki di sebelah kemah. Lalu sahabat melapor ke Nabi, "Ya Rasulullah, Waktu aku sedang baca surat Al-Kahfi, tiba-tiba kuda meringkik. Kata Nabi, itulah malaikat turun membawakan ketenangan. Jadi bisa jadi malaikat. Yang jelas, efek positifnya Bapak tahajud malam itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan tiap malam terang. Ustaz tanya tentang MLM. Bagaimana pandangan secara syar'i hukum LMM? Sebagaimana yang mengatakan haram, sedangkan Ustaz Yusuf Mansur dan Kiai Haji Agim mendengar usaha MLM. Dia punya usaha MLM. Bila bapak setor 3 juta, maka bapak akan bisa berangkat umroh dalam sekian bulan. Bila bisa mengajak 3 orang akan menjadi Bila menjaga ajak 10 orang akan menjadi 30 juta. Bisa mengajak 30 orang akan menjadi 300 juta. Bisa mengajak 1000 orang akan menjadi 3 miliar. Bisa mengajak 3000 orang akan menjadi 3 triliun. Dan Anda akan punya pesawat. Orang itu langsung berada dalam pesawat itu. Dan dia tidak jelaskan kalau tidak dapat pengikut satupun duit yang 3 juta ini kemana. Kan di situ masalahnya. Ketika duit itu tidak balik, ada seribu orang di Pekanbaru yang bayar tiga juta, tiga juta kali seribu sudah tiga miliar duit diputar. Makanya yang saya tanya, duit awalnya balik apa tak balik? Tak balik Pak Ustadz, sama dengan Pandawa. Apa bedanya dengan Dimas Kanjeng? Duit itu aja yang diputar-putarnya. Tak balik, tak balik, tak balik, tak balik. Seribu orang Pekanbaru ini orang bukan main banyak. Penduduknya sejuta dua ratus. Satu persennya aja seribu orang. Itu sudah duit berputar tiga miliar. Itulah yang kata dia impes itu. Anda bulan ini berhasil karena bisa mengikut ini Anda impes. Dia tidak ada impes apa-apa. Duit itu saja yang diputarnya. Putar, putar, putar. Salah putar, lari. Maka kaedahnya kalau ada tipu gharar, ada gambling, judi, ada zulm, aniaya, maka dia tidak bisa dibenarkan. Pak Ustaz, saya ikut program ini punya Ustaz Al-Mukarram Pulan. Duit awalnya kalau kamu tak bisa ngajak ngajak anggota balik apa tak balik? Balik Pak Ustaz. Ya tak apa-apa. Tapi kalau tak balik, di situ letak masalah. Zikir. Apakah Abdul jika berzikir dalam hati? Yang paling abdal mulut menyebut, hati mengingat. Karena dalam hadis disebut wa ana ma'ahu, aku bersama dia ma taharrakat syafatahu, syafata mulut. Mulut bergerak, hati mengingat. Tapi tak bisa selamanya begitu. Bapak yang kerja di, di duk, duk capil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Datang orang mau nyuruh nurus akte kelahiran. Takkan bapak mulutnya bergerak terus berzikir. Pak, gimana KTP saya siap apa tidak? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang paling elok mulut bergerak, hati mengingat. Ini hati, ini mulut. Connect dia. Ha, connect. Tapi kalau mulut tak bisa, hati saja jangan putus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana supaya melengketkannya, melokekkannya, melekatkannya supaya tak tanggal-tanggal. Wazkurullaha zikrang kasira. Zikir sebanyak-banyak. Jadi kalau ada tuan guru, tuan syekh mengatakan zikir engkau sehari lima ribu, sepuluh ribu. Itu sebenarnya ingin memasangkan paku zikir itu ke dalam hati sehingga dia tak putus. Nanti kalau dia sudah melekat di dalam alladzina yadhkuruna Allah qiyaman waktu tegak wa dan waktu duduk wa ala junubihim asal agak-agak lupa balik dia balik asal agak-agak lupa balik dia balik asal agak-agak lupa balik dia balik nanti kalau ada orang nampak bawa tasbih jangan katakan dia riak kenapa kamu bawa tasbih dengan megang tasbih ini hatiku ingat Pak Ustaz tapi jangan bergantung ke tasbih kalau bergantung ke tasbih, tasbihnya putus, zikirnya ikut putus. Banyak-banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya menawarkan buku Riyadus Solihin Imam Nawawi pada jamaah tabligh di kampung saya. Karena buku panduan amal jamaah tabligh itu padilah amal. Banyak hadis doibnya. Kata sebagian ulama hadis maudhu. Ganti padoil amal dengan Riyadus Solihin. Karena padoil akmal banyak doibnya. riadus solihin pun banyak doibnya mas bro. Jangan anti hadis doib. Boleh mengamalkan hadis doib kalau cukup lima syarat. Apa lima syarat? Tidak dalam masalah halal haram hukum pikih. Tidak dalam masalah akidah tauhid. Tidak ada periwayatnya yang kazab pendusta masih bernaung di bawah hadis sahih, ada payungnya hadis sahih dan untuk fadail a'mal. Dalam bulughul maram ada hadis naib, dalam sunan Tirmizi ada dalam hadis naib. Dalam sunan Nasai ada hadis naib, dalam musnad Ahmad bin Hambal ada hadis naib. Dalam muwatta Malik ada hadis naib. Yang tak ada hadis naib dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Nah, jadi kalau kamu tolak Riyadus Salihin, jadi mana yang betul? Kaji Riyadus Salihin. Hatam Riyadus Salihin, baca Fadail A'mal. Fadail A'mal itu yang nulisnya siapa? Maulana Zakaria Kandahlawi. Kandahlawi itu ahli hadis. Berapa banyak ulama-ulama dari Arab mengambil sanad hadis dari India. Maulana Ilyas itu ahli hadis. Zakaria Kandahlawi pun ahli hadis. Jadi jangan anti hadis kalau ada di dalamnya dhaif. Bagaimana pendapat Ustaz tentang buku Fadha'il A'mal? Sudah dijawab dah. Bagaimana hukumnya menebarkan hadis dhaif yang tidak diiringi dengan ilmu? Karena setiap subuh setelah dibacakan dianjurkan menyampaikan kepada keluarga dan kerabat. Hadis dhaif dalam Fadha'il A'mal cukup syarat untuk diamalkan karena sudah cukup lima syarat dan yang menyusunnya bukan orang jahil tapi orang yang alim dalam bidang hadis. Di masjid Ustaz ada? Ada kitab Fadhail Amal. Yang Ustaz bacakan di masjid tempat Ustaz apa? Lu'lu' wal marjan. Fi tafaqa alaihi syaihan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim digabung menjadi dua 2000 hadis. Setiap subuh 5, 5, 5. Belum sempat khatam, putus sampai sekarang. Karena Ustadz ini terbang inggap. Lebih banyak terbang daripada inggap. Apa yang harus kita lakukan kepada saudara kita yang terbaring sakit sedang dia hanya bisa melihat, tak bisa bicara dan bergerak. Segala dibantu orang lain. Bagaimana cara dia melakukan solat? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ganti pempesnya. Karena syarat solat mesti suci. Setelah dia bersih, bersih mungkin dia ingin sholat ingin berzikir tapi dia risih risau maka pagi sebelum azan subuh atau setelah azan yang penting jangan sampai habis waktu subuh bersihkan setelah dibersihkan tayamumkan wajahnya sekali tayamumkan saya mengajarkan tayamum tak saya buka tangan karena asik kan saya mau cepat nih ah dikritik orang somat sesat Mengajarkan tayamum tak buka, ini buka betul. Ha, buka. Ha, ha, ha, ha, ha.